Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita yang kita muliakan dalam salah satu hadisnya memberitakan kepada kita la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min ladhi qablah tidak datang suatu zaman kecuali zaman yang baru datang ini lebih jelek lebih parah kondisinya dibandingkan zaman yang sebelumnya. Di antara sebab semakin jeleknya zaman adalah semakin bertebarnya dan tersebarnya berbagai bentuk kemaksiatan di tengah umat. Dari kemaksiatan yang terbesar, kesyirikan dan kekufuran, hingga beragam kemaksiatan hingga yang terkecil. Dan sebab terbesar atau salah satu sebab terbesar yang menyebabkan munculnya berbagai kemaksiatan itu adalah tersebarnya kejahilan dan hilangnya ilmu Islam dari umat ini. Demikian Rasulullah memberitakan dalam hadis yang lainnya bahwa menjelang berdirinya atau tegaknya kiamat semakin banyak kejahilan di tengah umat. Rasulullah menyatakan yataqarabuz zaman wa yakthurul jahl. Dalam riwayat lain wa yurfa'ul ilm. Zaman atau waktu semakin berdekatan dari masa ke masa, dari pekan ke pekan, bulan ke bulan, semakin dekat, cepat. Dan di saat itu kata Nabi juga semakin banyak kejahilan. Semakin banyak umat yang tidak mengerti tentang Islam, tentang iman. Dengan apa dia beriman? Bagaimana iman yang sahih, yang benar, yang lurus? Dengan apa pula mereka berakidah? Bagaimana mereka beribadah? Bermuamalah, berakhlak? Semakin jauh ilmu agama ini dari umat. kaum muslimin yang saya muliakan. Dalam kesempatan singkat Ba'dal Maghrib hingga Isya Dalam kajian kita ini Saya ingin menyampaikan salah satu Prinsip penting dalam Islam Salah satu Prinsip penting Dalam Islam yaitu prinsip at-tawassut. Apa makna at-tawassut? At-tawassut itu asal muasal katanya dari wasata, tengah. Tawassut adalah sikap untuk selalu berada di tengah. Tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Prinsip penting ini Allah jadikan sebagai ciri utama umat Islam yang Allah sebutkan di dalam ayatnya dalam surat Al-Baqarah wajalnakum ummatan wasata. Dan telah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang tengah-tengah. Tidak berlebihan dan tidak pula mengentengkan. Berbeda dengan agama Nasara Dan begitu pula agama Yahudi. Agama Nasoro kalau boleh dikatakan mereka adalah orang-orang yang ekstrim kanan. Dan Al-Yahud adalah orang-orang yang ekstrim kiri. Dan dua-duanya tercela. an Nasoro yang diberi gelar dengan Abbalin. serta Al-Yahud yang digelari dengan al-maghdub alaihim yang selalu kita baca setiap harinya dalam surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim yaitu al-yahud waladdallin yaitu nasara setelah sebelumnya kita memohon ihdinas siratal mustaqim tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka kemudian mengatakan ghairil maghdubi alaihim bukan jalannya al maghdub alaihim kaum yang telah kau murkai yaitu Yahud waladzalin dan bukan pula jalannya adzalin kaum nasara orang-orang yang sesat kaum nasara adalah orang-orang yang selalu ingin menghidupkan peribadatan semangat taqarrub mendekatkan diri kepada Allah menjauhkan diri dari gemerlapnya dunia, menghiasi kehidupannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semangat ibadah yang tinggi tersebut berlebihan hingga mereka jatuh kepada sikap ekstrim berlebihan melampaui batas-batas syariat yang dituntunkan oleh nabi mereka. Karena semangat yang berlebihan tadi, semangat yang tidak didukung oleh ilmu, semangat yang tidak dihiasi oleh ilmu syariat, murni semangat murni kemauan yang tinggi untuk bertakarrub maka akhirnya mereka melakukan berbagai bentuk ritual ibadah yang keluar dari bimbingan sunnah Nabi mereka. Muncullah hal-hal yang baru dalam peribadatan mereka, dalam keyakinan dan sistem keimanan mereka. Karena rasa cintanya yang berlebihan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam akhirnya mengangkat derajat Isa melebihi derajat yang Allah letakkan sebagai seorang nabi namun dia manusia biasa diangkat dipuja dipuji disanjung di majlis-majlis mereka dalam ritual-ritual ibadah mereka sampai pada derajat ketuhanan sebagai tandingan bagi Allah sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaum Yahudi berbeda 180 derajat dari kaum Nasara. Mereka adalah kaum yang ekstrim kiri. Mempermainkan agama. Mengolok-ngolok agama memanipulasi syariat-syariat nabi mereka demi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan kabilah, gengsi suku, perebutan popularitas dan berbagai kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Mereka mengkebiri agama mereka mengkebiri syariat nabi-nabi mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengecam kedua belah pihak tadi. Nasara disebut sebagai kaum yang telah tersesat, ad-dallin dan al-yahud dijuluki dan digelari oleh Allah dengan predikat al-maghdub alaihim kaum yang dimurkai oleh Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala maka Islam adalah agama wasat kaum muslimin adalah ahlu tawassut adalah kaum yang selalu berusaha untuk bersikap adil sportif objektif, sesuai dengan porsinya, tidak ditambah, tidak dilebihkan, dan tidak dikurangi, tidak dikebiri syariat agamanya. Ini suatu hal yang penting. Namun ada sebuah pertanyaan yang jawabannya sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Pertanyaan ini sengaja saya ajukan karena akhir-akhir ini bermunculan orang-orang yang mengkampanyekan, mempropagandakan Islam yang tengah, Islam garis tengah, Islam yang tidak radikal, Islam yang cinta damai, Islam yang penuh toleransi, Islam yang penuh dengan kesantunan dan keramahan sebagai perwujudan dari sikap tawassut. Demikian mereka menyuarakan sebagai perwujudan dari sikap tengah-tengah berbagai definisi diberikan tentang makna tawassud itu tadi. Berbagai aplikasi dan penerapan mereka lakukan dengan kampanye yang sangat gencar melalui berbagai lembaga pendidikan, media massa, seminar-seminar, dan yang lainnya. Subhanallah. Al-Quran itu ternyata Allah turunkan lengkap dan sempurna. Kalau kita telah menyadari bahwa sikap tawassut itu adalah sikap yang islami. Bahkan merupakan salah satu prinsip pokok dalam agama Islam. Dan Allah jadikan umat ini sebagai ummatan wasata umat yang tengah tidak ekstrim, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Pertanyaannya, bagaimana sih tawassud dalam Islam? Sudahkah ada contoh tawassud dalam Islam? Sudahkah ada kaum atau generasi yang menerapkan tawassud ataukah belum? Sehingga tawassud itu boleh didefinisikan dengan beragam definisi dan diterapkan dengan beragam penerapan? Jawabannya adalah di dalam surat Al-Maidah yang sering kita dengarkan pada ayat yang ketiga Allah mengatakan bagian dari ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agama kalian ini. Sempurna semua bidangnya, semua sisinya, semua aturannya, termasuk diantaranya sikap at tawassud yang Allah himbau kita, Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Telah aku sempurnakan kata Allah pada hari ini. Dan aku rela Islam ini sebagai agama kalian. Berarti tawassud sudah pernah diamalkan. Tawassud sudah pernah dicontohkan. Bahkan dengan bahasa lebih gamblang Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang menerapkan sikap wasatiyah atau sikap tawassut. Sikap tengah tidak ekstrim ekstrim kanan dengan melampaui batas berlebihan radikal atau ekstrim kiri yang cenderung meremehkan dan mengarah kepada sekularisme mengarah kepada kebebasan berpikir secara mutlak Sehingga di antara kebebasan berpikir itu adalah berpikir meninggalkan Islam. Berpikir memodifikasi Islam. Melakukan inovasi terhadap Islam. Terhadap Al-Quran. Inovasi terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sikap ekstrim yang pertama yang mengarah kepada radikalisme adalah sikap yang sangat-sangat tercela. Menggunakan atribut-atribut agama atau syiar-syiar Islam untuk mendukung radikalisme yang mereka lakukan. Ada yang menggunakan atribut amar ma'ruf nahi mungkar yang kemudian diterapkan secara ekstrim, serampangan dan brutal, memukul, merusak, membakar, menyerang, merobohkan, mengintimidasi atas nama slogan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ada yang menggunakan atribut jihad. Yang pertama bagian dari Islam dan yang kedua ini pun bagian dari Islam. Namun dalam penerapannya diterapkan jihad secara brutal, kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan, keluar dari keindahan jihad yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari jihad yang penuh rahmah yang dibimbingkan dan dicontohkan oleh baginda Rasul dan para sahabatnya. Dan bentuk-bentuk keradikalan yang lainnya. Namun bukan ini topik kita. Sebaliknya, Para hadirin yang saya muliakan, sayap yang ekstrim kiri. Sekarang ini banyak menyuarakan al-wasatiyah atau boleh disebut at tawassud Sehingga akhirnya memunculkan Sekularisme memunculkan liberalisme yang terus menggerogoti akidah umat Islam dengan berbagai pakaian. Kalau pakaian yang lama sudah usang, dia ganti dengan pakaian baru. Jika casing yang lama sudah compang-camping, sudah beret, banyak beretnya, diganti casing yang baru. Para hadirin yang saya muliakan, sebagian pihak menyatakan bahwa Islam di negeri kita ini adalah Islam yang penuh dengan kesopanan, Islam yang ramah, Islam yang menghargai kemajmuan, Islam yang menghargai keberagaman berpikir, keberagaman ideologi, Islam yang toleransi terhadap keyakinan-keyakinan lain Itulah Islam di negeri kita yang kemudian muncullah istilah Islam Nusantara. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ketahuilah <clears throat> bahwa tidak ada sikap yang sikap wasatiyah atau tawassud yang benar, tepat dan diridhai oleh Allah selain yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang wasat atau sikap tawassud yang benar, tepat dan diridhai oleh Allah adalah sikap tawassud yang dicontohkan oleh nabi kita, dicontohkan oleh khulafaur rasyidin Dicontohkan pula oleh para sahabatnya. Oleh para tabi'in dari kalangan orang-orang saleh yang berilmu. Dicontohkan oleh para ulama kita, imam-imam kita. Yang empat. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Hanafi. Para ulama terdahulu dari kalangan orang-orang saleh yang semuanya kebersumber dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasatiyah dalam pandangan Islam Nusantara adalah antara lain kebebasan beragama atau menghargai keyakinan agama lain. Atau dalam bentuk praktek adanya perkumpulan-perkumpulan antar umat beragama. Baru-baru ini muncul di beberapa kota besar dan di beberapa universitas-universitas berleberkan Islam gerakan namanya PAUB. Perempuan antar umat beragama. Atau juga kegiatan keagamaan bersama. Ini contoh-contoh Islam Nusantara. Doa bersama dengan berbeda Tuhan, semuanya berdoa menurut keyakinan agama masing-masing di tempat yang sama. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Maha besar Allah dan baginya lah satu-satunya pujian yang maha sempurna. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari segala yang mereka ucapkan. Menghormati keyakinan agama lain. Islam tidak membenarkan sikap menghormati keyakinan agama lain. Coba diteliti dan diperhatikan dengan seksama. Menghormati keyakinan agama lain. Islam menyatakan lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum abiduna ma a'bud. Mau nyebut nama kafir saja keberatan diganti dengan istilah saudara kita non muslim. Sementara Allah menyebut mereka kufar atau kafirun. Dari ayat yang tadi kita dengar, kul ya ayyuhal kafirun." Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." disebut nama kafaru. Innalladzina kafaru diulangi lagi pada ayat berikutnya di surat yang sama. Min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Terlalu banyak ayat yang seperti ini. Kaum muslimin yang saya muliakan Ini gerakan terus digencarkan. Menghormati keyakinan agama lain. Kebebasan beragama. Tidak. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Allah melarang kita untuk mencintai kaum kufar mencintai banyak orang salah kaprah antara sikap bohir yang diizinkan oleh Allah sebatas perkara-perkara yang manusiawi untuk dilakukan oleh seorang muslim terhadap kaum kafir dengan sikap hati berbeda. Terkait sikap hati ini Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu Sungguh tidak akan kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir mencintai orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya walaupun mereka itu adalah ayah-ayah mereka sendiri anak-anak mereka sendiri saudara-saudara kandung mereka sendiri kabilah mereka sendiri dan seterusnya Gak bakalan. Orang yang benar-benar beriman. Tidak diizinkan. Hati ini mencintai mereka. Berbeda dengan amalan gohir Dengan aturan dan syarat-syaratnya. Di dalam ayat dan surat yang lainnya Allah menyatakan. La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin Allah tidak melarang kalian wahai umat Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian ini syarat pertamanya dan selama pula mereka tidak berusaha mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Berbuat baik. Sakit. Dijenguk. silakan, Butuh ke dokter diantar. Antum, kamu, uh, kita punya kemampuan. Monggo. Namun jangan kemudian itu diperlebar. Hari Natal hadir. Pengajian bersama Hindu, Islam, Kristen, Buddha. Pengajian bersama. Di sebuah majelis terbuka. Ada kiainya atau ustadznya, ada pendetanya, ada pendeta Hindu, pendeta Buddha. Ya subhanallah. Bukan makna ayat yang terakhir kita dengarkan bersama itu membenarkan adanya acara semacam doa bersama di Senayan hampir kurang lebih 13 tahun yang lalu doa bersama Allahu Akbar Allahu Akbar kaum muslimin yang saya muliakan Maka sangat penting pada hari-hari ini kaum muslimin untuk membekali diri dan keluarga, putra-putri dengan bekal ilmu akidah, ilmu iman. Tidak hanya ilmu akidah dan iman secara global, bahkan secara detail. Karena syubhat-syubhat mereka bersifat detail, rinci, menyerang kaum muslimin di lembaga pendidikan, di kurikulum-kurikulum pendidikan dan di masjid-masjid muslimin. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini penting untuk disadari. Islam Nusantara artinya Islam yang dijiwai oleh jiwa Nusantara. Yang diwarnai oleh warna Nusantara Allahu Akbar. Berarti yang selain di negeri kita punya ide juga. Yang di Afrika akan mengatakan Islam Nusantara versi Afrika. Yang di Cina Islam Nusantara versi Cina. Yang di Eropa Islam Nusantara versi Eropa. Akan jadi apa Islam? Sampai Al-Quran pun dibaca dengan nada bacaan uh, iya langgam Jawa. Nah, semuanya serba Nusantara. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan, ini sangat berbahaya Kalau sudah terbentuk adanya rumah-rumah ibadah yang dibangun di satu tempat bersama, di satu area, di sebuah perumahan besar, dibangun di sana tempat ibadah lima agama atau empat agama minimalnya. Ya. Ini sekarang mulai muncul ide untuk mendirikan gereja masjid supaya hari Jumat bisa digunakan untuk sholat Jumat, hari Minggu digunakan untuk acara misa. Apa tujuannya? Demi menyatukan umat supaya tidak ada saling menyerang, ya, dan seterusnya. Seolah-olah Islam belum menyiapkan metode untuk menyelesaikan problematika umat, seolah-olah Islam belum memiliki dan belum Allah sempurnakan untuk mengatasi berbagai problem yang terjadi di tengah umat? Jawabannya, Allah telah menyempurnakan Islam. Maka, untuk mengatasi berbagai problem yang ada ini, adalah dengan cara kembali dengan jujur dan ikhlas, penuh dengan ilmu, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada bimbingan sunnah, kembali kepada bimbingan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. dengan semboyan ingin memberantas radikalisme malah diterapkan liberalisasi upaya meliberalkan umat bukan dengan cara seperti itu umat Islam ini adalah tanggung jawab kita bersama kita dituntut oleh Allah untuk berjuang bersama-sama menebarkan tauhid, menebarkan iman dengan segala yang kita mampu untuk melakukannya dengan cara yang ilmiah, penuh hikmah, jauh dari sikap yang brutal, yang anarkis, yang emosional, tapi juga jauh dari sikap meremehkan dan mengentengkan syariat Islam. kaum muslimin yang saya muliakan demikian gambaran ringkas dan ulasan ringkas tentang sikap tawassut dalam Islam tidak cukup waktu menjelaskannya lebih jauh lagi tentang sikap tawassut tersisa waktu 4 atau 5 menit kita manfaatkan untuk e, tanya jawab Ada yang bertanya? nah, tafadhal. Orang Yahudi. Akan pertanyaan yang antum sebutkan itu salah satu dari statement-statement mereka yang bermakna kekafiran. Salah satu yang ditanyakan tadi tentang ucapan orang yang mengatakan bahwa Yahudi dan juga Nasoro nanti pada ujung-ujungnya juga akan masuk surga. Karena mereka menyembah Tuhan yang sama perlu diperdengarkan kepada mereka di samping ayat-ayat yang tadi yang Allah katakan innalladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin dari kalangan ahlul kitab siapa ahlul kitab Yahudi dan Nasara wal musyrikin dan orang-orang musyrikin selain Yahudi dan Nasara Majusi, Buddha, Hindu. Nah, fi nari jahannam khalidina fiha. Di dalam neraka jahannam kekal selama-lamanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min Yahudiyin wala Nasraniyin sami'a bi thumma lam yu'min bima ji'tu bi illa kana min ahlin nar. Tidaklah seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasrani yang telah mendengar diutusnya aku, mendengar diutusnya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mau beriman kepadaku dan agama yang aku diutus dengannya, maka sungguh dia adalah penghuni neraka. maka sungguh ucapan itu adalah ucapan kekufuran dan sekarang terus berlomba-lomba salah satu tokoh ormas besar di negeri ini berani mengatakan bahwa kalau nanti Allah ditanya tentang penghuni surganya Allah akan menjawab dengan senyum simpul seraya menunjukkan dan membukakan surganya yang maha luas ternyata di situ sudah didapati adanya Muhammad adanya Yesus adanya Martin Luther, adanya Mahatma Gandhi di dalam surga, di dalam jannah Allah. Wahai saudaraku, mereka-mereka ini sudah menyusup di pondok-pondok pesantren, di ormas-ormas besar. Mau dikemanakan umat Islam, wahai saudaraku? Mau dikemanakan negeri ini? Terlalu banyak statement mereka yang membuat bulu kuduk kita berdiri dan kening kita berkeringat kita takut kepada Allah. Musibah datang, malapetaka menimpa negeri ini. Siang malam Allah ditantang. Siang malam syariat Allah dihinakan. Semoga Allah menyelamatkan diri kita, anak keturunan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, seluruhnya kaum muslimin dari kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan dan mewafatkan kita semua di atas tauhid dan husnul khatimah wallahu a'lam bissawab demikian yang bisa saya sampaikan wasallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin